إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد اللهم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد في القول والعمل يا رب العالمين إن شاء الله kita lanjutkan kajian ada wadawa yang pada kali ini sampai pada halaman 49 dari kitab terjemahannya dan dalam kitab aslinya yaitu kitab Arabiknya kitab ke halaman ke 36 insyaallah taala setelah sebelumnya kita membahas tentang bagaimana sebagian orang salah dalam memahami ayat-ayat Allah taala yang konteksnya berbicara tentang neraka dan mengira bahwasanya Rasulullah SAW tidak akan ridho jika ada di umatnya masuk neraka. Yang sahih adalah Rasulullah SAW ridho sebagaimana Allah Ta'ala ridho. Jika ada di antara kaum muslimin yang dimasukkan ke neraka, maka Rasulullah SAW ridho karena pasti Allah tidak akan menzalimi hamba tersebut Hamba tersebut masuk neraka ya karena ada sebab, bukan tanpa sebab dan sebab itu yang membuat dia berhak masuk neraka. Pada momentum pagi yang semoga Allah berkati ini Pertama-tama kita bahas bahwasanya puasa hari Ashura yaitu 10 Muharram dan puasa di hari Arafah di bulan Zulhijjah itu memiliki signifikansi dan kepentingan dalam kehidupan muslim sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau dalam riwayat Muslim pernah ditanya tentang puasa hari Ashura ya, puasa hari Ashura Maka beliau mengatakan yukaffiru as-sanatal madiyah. Keistimewaan puasa Ashura itu adalah bahwasanya puasa Ashura akan menghapus dosa setahun yang lalu. Ya, dosa setahun yang lalu. Juga tentang puasa Arafah dalam riwayat yang sama dalam sahih Muslim Ditanya Rasulullah tentang puasa hari Arafah, maka beliau mengatakan yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyah. Yaitu bahwasanya puasa hari Arafah itu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang datang. Hadis ini sahih riwayat Muslim dan betapa agungnya faedah dan keistimewaan puasa Ashura dan puasa Arafah. Namun dengan keistimewaan tersebut ya. Dengan keistimewaan tersebut dosa dianggap dihapus dan kemudian orang-orang yang salah memahaminya dan orang-orang yang malas ya mereka kemudian berpangku tangan dan terperdaya dengan ini semua. Juga nanti akan ada pembahasan dalam Sahih Muslim juga dalam kitab At-Taharah sebuah hadis riwayat diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW pernah berkata As-salatu atau as-salawatul khams wal jumu'atu ila al jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun atau mukaffiratu ma bainahunna idza jtanabal kaba'ir Salawat yang lima atau salat yang lima jumlah salat fardu dan Jumat ke Jumat lainnya dan Ramadan ke Ramadan berikutnya itu mukaffirat yaitu penghapus ma bainahuma ma bainahunna penghapus dosa-dosa ke kecil antara bainahunna antara kesemuanya itu yaitu dari zuhur ke asar asar ke maghrib atau dari ramadhan atau dari Jumatan ke Jumatan pekan depan atau dari Ramadan ke Ramadan berikutnya selama setahun. Itu adalah mukaffirat baina bainahuma idza tajtanaba al-kabair yaitu mukaffirat ma bainahuma ma bainahunna yaitu menghapus apa yang diantaranya dari dosa-dosa. Idza al kabair. Selama orang itu menghindari al-kabair, al-kabair yaitu apa dosa-dosa besar <clears throat> kita baca sekarang dari kitab ada wadawa dan semoga Allah taala memberikan kita husnul faham pemahaman yang sahih sahih oleh atiqat atau sahih al faham Ibn Qayyim Ibn Qayyim rahimahullah berkata وكاغترار بعضهم بالاعتماد على صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة حتى يقول بعضهم صوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام أو يكفر ذنوب العام كلها أو كلها ويبقى صوم يوم عرفة زيادة في الأجر ولم يدري هذا المغتر أن صوم رمضان والصلوات والصلوات الخمس أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء وهي إنما تكفر ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر Sebagian mereka dalam halaman 49 dari kitab terjemahan, sebagian mereka yaitu orang-orang ini kaum muslimin tertipu dengan hanya bersandar kepada puasa di hari Ashura atau di hari Arafah melihat kepada nas-nas hadis. Sampai-sampai ada di antara mereka berkata begini dengan pedenya. Puasa di hari Ashura itu menghapus semua dosa selama setahun sebelumnya sebagaimana di hadis sebagaimana di hadis bahwasanya puasa Asyura itu menghapus dosa setahun sebelumnya yaitu yakfirus sana madhiyah Nah, kemudian kalau misalnya yukafiru sanatal madhiyah berarti bagaimana dengan puasa yaumu Arafah, hari Arafat? Eh, dalam hadis kan juga virus sana termalia wal baqiyah itu akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Lalu mereka mengatakan begini dengan pedenya, kalau puasa di hari Ashura menghapus semua dosa selama setahun sebelumnya, nah, belum lagi nih puasa hari Arafah menjadi tambahan pahala. Taib, jadi mereka memahami teks hadis seperti ini tentang penghapusan dosa setahun sebelumnya ya atau tentang ghufira ma taqaddama min dzanbi yaitu diampuni dosa-dosa sebelumnya hadis-hadis yang berkaitan seperti itu Orang yang seperti ini kalau mau bercermin dia akan menemukan bahwasanya pemahamannya tidak sesimpel itu. Orang seperti ini apakah tidak ingat? Apakah dia tidak ingat atau tidak mengetahui bahwa ada puasa yang lebih baik daripada puasa Ashura dan Arafah? Yang pasti ganjarannya lebih baik daripada pu ganjaran puasa Ashura dan puasa Arafah. Puasa di hari Ashura ya. Atau apa itu yang lebih baik dari puasa di hari Ashura dan puasa di hari Arafah? Puasa Ramadan puasa Asyura dan puasa hari Arafah itu sunnah dengan adanya glamoritas di pahalanya tetapi tetap dia adalah sunnah adapun kalau misalnya puasa Ramadan dia adalah wajib nah yang wajib tentu lebih baik daripada yang sunnah jadi apakah tahu orang-orang ini kedudukan puasa Ramadan dan sholat lima waktu yang memiliki kedudukan yang lebih agung dan lebih mulia dibandingkan puasa di hari Arafah dan hari Ashura. Percuma orang ber, berpuasa di hari Arafah namun dia tidak sholat. Ya. Tambahan pula kriteria dari dihapuskan dosa di antara keduanya di sini adalah jika ia menjauhi dosa-dosa besar. Nah, sekarang misal Seseorang berpuasa Ashura kemarin dengan janji di hadis satu tahun sebelumnya dihapus dosanya. Kemudian dia ternyata masih melakukan beberapa dosa besar seperti riba. Riba masih enak ngeribah orang. Apakah hanya dengan puasa Asyura tersebut kemudian dosa-dosa kecilnya dihapuskan dan dosa-dosa besarnya juga dihapuskan begitu saja. Tidak karena dengan adanya takyid dengan adanya tambahan kriteria untuk mendapatkan pengampunan disebabkan puasa Ashura atau hari Arafah dia itu harus selamat atau tak dia harus menjauhi dosa-dosa besar. Kalau misalnya dia masih memiliki dosa besar, maksudnya masih belum bertaubat dari dosa besar, nah dan dia melakukan puasa Arafah atau puasa Ashura, maka tetap saja fadilah ini tidak bisa dia raih. Kenapa? Karena masih punya dosa masih berlaku dosa besar dalam dirinya. Jadi yang puasa Arsyura dan puasa Arafah di sini ada kriteria tambahan. Kalau memang mau dihapuskan dosa di antara keduanya, yaitu Arafah ke Arafah sebelumnya, Asyura ke Asyura sebelumnya, itu dia harus dalam keadaan menjauhi dosa-dosa besar. Berarti nggak sembarangan, nggak sembarangan fadilah ini keutamaan puasa Ashura dan puasa Arafah ini nggak sembarangan didapat oleh orangnya, oleh pelakunya. Baik, kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, "Farama faramadanu ila Ramadan wal jumu'atu ila al-jumu'ah la yaqwayani ala takfir ala takfir as-saghair illa ma'an dhimami tarkil kaba'ir ilaiha." fayaqwa majmu'ul amrayni ala takfiris sagair Nah, ini juga perkara penting. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya maknanya Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain itu dalam hadis sahih Muslim ya. Jumat yang satu dengan Jumat lain juga hadis sahih Muslim tidaklah mampu untuk menghapuskan dosa-dosa kecil. Loh, kok gitu bukannya dalam riwayat Sahih Muslim Rasulullah SAW berkata di hadis Abi Hurairah, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhani mukaffiratu ma bainahunna idza jtanabil kaba'ir." Iya, makanya itu dengan adanya lafal dalam hadis idza jtanabal kaba'ir. Idza jtanabal kaba'ir. Jadi Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya, kemudian sholat lima waktu, kemudian Jumat dari Jumat ke Jumat berikutnya, itu tidaklah mampu menghapuskan dosa-dosa kecil. Di sini yang dimaksud dengan penghapusan dosa itu dosa-dosa kecil karena la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada tidak ada penghapusan penghapusan dosa kabirah atau eh, hanya dengan istighfar, melainkan harus taubat benar-benar. Dan yang dimaksud di sini meng menghancurkan dosa atau menghapuskan dosa-dosa itu dosa-dosa kecil. Ya. Tetapi di sini tidaklah mampu untuk menghapuskan dosa-dosa kecil kecuali dengan adanya tambahan meninggalkan dosa-dosa besar. Kalau misalnya dia melakukan sholat lima waktu tapi masih berkalutan dengan dosa besar, maka tidak bisa dia dihapuskan dosa-dosa kecilnya. Enggak kuat amalan tersebut karena masih ada apa? Masih ada tabungan dosa-dosa besarnya yang menghalangi penghapusan dosa-dosa kecilnya. Jadi dosa-dosa besar itu tidak hanya sebagai dosa, tapi dia sebagai penghalang untuk dihapuskannya dosa-dosa lainnya. Itulah dosa-dosa besar. Kayak kita benar-benar perlu sering-sering mengoreksi diri ya. Nah, jadi Ramadan yang satu sampai Ramadan lainnya dan Jumat yang satu sampai Jumat lainnya itu tidak mampu menghapuskan dosa-dosa kecil kecuali dengan adanya tambahan meninggalkan dosa-dosa besar. Gabungan dari kedua hal inilah yang akan mampu menghapuskan dosa-dosa kecil, ya. Jadi harus digabung dengan apa? Dia beramal Ramadan sampai Ramadan lainnya atau uh, dia beramal Ramadan, dia beramal salat Jumat, dia beramal salat lima waktu, dia beramal ashura, beramal Arafah ditambah juga dengan peng, uh, eh, bertaubat. Ketika dua hal tersebut taubat dan juga taubat dari dosa besar dan juga puasa ashura, puasa Arafah dan amal-amal lainnya digabung maka Allah taala akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mempertanyakan begini. Fa kaifa yukaffiru shaumu yaumi tatawwu'in kulla kabiratin 'amilaha al-'abdu wa huwa musirrun 'alayha ghairu ta'ibin minha? Hadha muhal. Bagaimana mungkin dipikirkan? Bagaimana mungkin puasa sunnah sehari saja ya satu hari doang. Puasa sunnah sehari saja bagaimana mungkin bisa menghapus seluruh dosa besar yang dilakukan seseorang? Kok kok enak sekali. Orang-orang kalau misalnya di sini kaedahnya bisa yaitu dia puasa Asyura sekali saja, oh dosa besar setahun yang lalu dihapus. Padahal ia masih berbuat dosa tersebut dan tidak belum bertaubat darinya. Hal ini mustahil. Karena kalau misalnya terjadi boleh bisa mungkin maka orang semua orang akan bermudah-mudah dengannya ah gampang sebagaimana sekarang orang banyak melakukannya banyak orang masih berkalutan riba masih suka berdusta masih suka menggunjing kemudian ah oh gimana ya caranya ya? untuk menghapuskan dosa-dosa riba saya dosa-dosa menggunjing saya dosa-dosa dusta saya oh saya sholat ah saya perlu sholat atau saya perlu uh, puasa Ashura maka dia pun puasa dan kemudian meyakini bahwasanya oh dosa saya telah gugur padahal dia masih melakukannya masih tidak bertaubat darinya hal ini mustahil kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah kok enak sekali nggak bisa seperti ini Taib. على أنه لا يمتنع أن يكون الصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء مكفرا لجميع ذنوب العام على عمومه ويكون من نصوص الوعد التي لها شروط وموانع meski memang puasa di hari Arafah dan hari Ashura mampu menghapuskan seluruh dosa yang terjadi dalam setahun sesuai keumuman nas sesuai keumuman nas. Tetapi di sini ada permasalahan. Ada yang namanya nas ya al-wa'd atau nusus al-wa'd yaitu nas yang berisikan janji baik. Nah, termasuk nas yang berisikan janji baik dari Allah dan Rasulnya ya. Termasuk juga hadis ini tentang Asyura dan juga Arafah Ya. Sesuai keumumanas, ia termasuk kumpulan nas yang berisikan apa janji baik. Nah, terrealisasi atau tidaknya janji baik tersebut bergantung pada sejumlah syarat dan penghalang. Jadi tergantung dengan adanya syarat dan hilangnya penghalang. Kalau misalnya syaratnya belum terpenuhi, ya maka nggak bisa. Kalau misalnya penghalangnya masih ada, maka nggak bisa. Seperti misalnya terus menerus melakukan dosa besar merupakan salah satu penghalang janji baik tersebut ditunaikan. Misal tadi yaum Ashura, som yaum Ashura mukaffirat menghapus dosa sebelumnya. Setahun sebelumnya, masya Allah, setahun sebelumnya tetapi ternyata dia masih melakukan dosa besar nih. Nah, dosa besar inilah yang menghalangi terrealisasikannya janji Allah untuk hamba yang melakukannya. Enggak terrealisasi akhirnya, enggak dihapus dosa-dosa kecilnya. Kenapa? Karena dia masih melakukan kabair, dosa-dosa besar. Oh, berarti dosa-dosa besar ini, eksistensi dosa besar ini bisa menghalangi terhapusnya pahala. Dan syarat oh, syarat untuk bisa direalisasikan suatu janji Allah dalam hadis ataupun dalam Al-Qur'an adalah dengan menjauhi dosa besar. Makanya hal ini dikuatkan maana subhanahu wa ta'ala qul dikuatkan oleh firman Allah intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, maka kami hapus kesalahan-kesalahan kalian. Nah, berarti dosa besar itu kalau kita bertaubat darinya itu malah bisa ditambah bonusnya. Ditambah bonusnya gimana? Ditambah bonusnya yaitu dihilangkan dosa-dosanya, dosa-dosa besarnya atau dosa-dosa kecilnya. Baik. Fa'ulima maka diketahuilah anna ja'ala syai'i sababan litakfir la yamna'u an yatasa'ada huwa wa sababun akhar 'ala takfir Berdasarkan penjelasan di atas, Ya. Penjelasan, berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa dijadikannya sesuatu dengan sebab terhapusnya dosa tidak menghalanginya untuk turut menopang sebab lain yang mampu menghapuskan dosa. Ya, dijadikannya sesuatu sebagai sebab yaitu misalnya dijadikannya Ashura sebagai sebab terhapusnya dosa tidak menghalanginya untuk turut menopang sebab lain yang mampu menghapuskan dosa. Jadi belum cukup sekadar puasa Ashura saja melainkan harus ada sebab lain yang mendukung dan menopangnya supaya dosa-dosa itu terhapuskan. Ya. Yeah. Jadi sekali lagi dijadikannya sesuatu yaitu seperti Ashura, Arafah, puasa Ashura, puasa Arafah sebagai sebab terhapusnya dosa itu tidak menghalangi tidak menghalanginya untuk turut ada menopang sebab lain yang mampu menghapuskan dosa. Bahkan penghapusan dosa dengan terkumpulnya dua sebab tadi menjadi lebih kuat dan lebih sempurna daripada penghapusan dosa yang terjadi dengan satu sebab saja. Nah, dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah وكلما قويت أسباب التكفير كان أقوى وأتم وأشمل jika sebab-sebab yang dapat menghapuskan dosa semakin kuat maka penghapusan dosa juga akan menjadi lebih sempurna ya, dan lebih kuat dan lebih menyeluruh mencakup Taib. Nah, itu mas itu hanya eh, permasalahan tentang salah fahaman atau terlalu bermudah-mudah dalam menganggap bahwasanya puasa Ashura dan puasa Arafah itu berlaku pahala atau berlaku bukan pahala tapi berlaku janjinya dihapuskan dosa besar untuk para ahli kabair. Padahal tidak, orang yang masih tetap melakukan dosa-dosa besar, maka dia masih punya penghalang untuk terrealisir janji ini. Ya. Jadi tidak semudah itu, melainkan perlu lagi adanya tinjauan syarat tambahan bahwasanya uh, diperlukan satu sebab lagi untuk bisa merealisasikan uh, dihapuskannya dosa-dosa pada waktu atau setahun sebelum Ashura. Wallahu taala alam. Insyaallah pada pekan depan kita insyaallah jika Allah memberikan waktu yang lebih kita akan membahas tentang husnuzon kepada Allah bagaimanakah husnudzon kepada Allah yang baik ya.